Waktu itu sudah kita bahas titik berangkatnya dari fitrah. Dan apa itu fitrah? Berasal dari kata fatoro, to originate. Maka fitrah artinya adalah originalitas sifat-sifat asli, sifat-sifat orisinil. Ada beda antara fatoro yang kemudian bermetamorfosa menjadi fitrah dengan holako yang kemudian menjadi khuluk dan akhlak. Kalau fatoro to originate mencipta dari belum adanya sama sekali sedangkan holako to create mencipta dari bahan yang sudah ada. Ini sudah kita bahas dua pekan lalu. Sekadar contoh, di alam sudah ada tanah liat. Dari tanah liat orang mencipta cangkir porselen nah, dari bahan yang sudah ada. Sedangkan to origine itu tuh memunculkan dari belum adanya sama sekali. Berarti patoro lebih dahsyat dari khalaqo. Maka istilah patoro hanya digunakan untuk Allah. Fataras samawati wal ard. Dialah yang memunculkan langit dan bumi dari belum adanya sama sekali. Fatirus samawati wal ard. Jadi kata paparo, fitro, sesuatu yang original sedangkan akhlak adalah sesuatu yang terbentuk dari apa yang sudah ada. Jadi fitrah sifat asli, karakter bawaan, tabiat orisinil. Sedangkan akhlak perilaku bentukan karakter hasil didikan. Ini bedanya fitrah dengan akhlak. Juga sudah kita pelajari bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 30 fitrah Allah ada fitrah Allah, ada sifat-sifat Allah. Allati yang fataran nas Allah fataran nas mencipta manusia untuk pertama kalinya alaiha dengan fitrah itu berdasarkan fitrah itu ketika seorang ibu mengandung janin di dalam rahimnya lalu Allah tiupkan ruh dan pusatnya ruh adalah kolbu dan di dalam kolbu sudah Allah isikan fitrah sifat-sifat Allah jadi Allah memiliki sifat dan ketika Allah mencipta manusia untuk pertama kalinya, manusia itu dicipta dengan fitrah itu pula. Manusia memiliki fitrah Allah. Sehingga ketika si bayi ini nanti terlahir keluar dari rahim, dikatakan oleh Nabi, "Mamin mauludin" Tidaklah dari bayi yang dilahirkan illa yuladu kecuali dia dilahirkan alal fitrah berdasarkan fitrah tidak ada bayi terlahir keduluk dia terlahir dengan membawa fitrah. Catatan sudah kita bahas dua minggu lalu, fitrah bukan suci artinya. Fitrah itu sifat asli. Itu. Tiap-tiap bayi terlahir membawa fitrah. Sifat asli. Fitrahnya dari mana? Fitrah Allah. Sifat-sifat Allah. Nah, manakala fitrah itu dikembangkan, dikembangkan, dididik, dilatihkan, dia akan menjadi akhlak. Dan akhlak itu kan disebut akhlak Allah maka dalam hadis lain Nabi berkata, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bertingkahlah kalian dengan tingkah keallahan. Mana fitrah sifat-sifat asli Allah? Ya, lihat saja itu Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Maka hendaknya pada diri manusia itu sifat-sifat Allah, Asmaul Husna yang sudah Allah tanamkan dikembangkan menjadi akhlak ahlak yang penyayang, ahlak yang mencipta, ahlak yang melindungi, ahlak yang adil. Jadi, mengapa ke dalam diri manusia diisikan fitrah Allah, sifat-sifat ilahiyah, divine character. Dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Kalau di dalam Bible disebutnya citra Tuhan. Kenapa ke dalam diri manusia diisikan fitrah Allah? Karena manusia dicipta, didesain untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Maka Allah isikan fitrah Allah, sifat-sifat Allah. Potensi dasar. Muncul pertanyaan, apakah kalau manusia memiliki fitrah sifat-sifat Allah, lalu manusia menjadi sama dengan Tuhan, dengan Allah? Tidak. Meskipun manusia memiliki sifat-sifat Allah, tapi sifat Allah yang ada pada diri manusia kadarnya terbatas. Sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat Al-Khaliknya Allah, sifat Al-Karimnya Allah itu sangat tinggi. Tapi pada manusia itu dengan limit, dengan kadar tertentu. Juga selain kadarnya terbatas, komposisinya yang beragam. Ini sudah kita bahas juga dua minggu lalu. Sehingga dari sekian banyak sifat-sifat Allah pada diri manusia, ada sifat-sifat tertentu yang Allah isikan sangat menonjol, sangat dominan. Ada yang Allah isikan sifat al-alim begitu kuat sehingga anak itu sedari kecil menjadi memiliki daya belajar, learning ability yang sangat tinggi, intellectual curiosity yang tinggi. Dan memang Allah menginginkan anak ini satu saat menjadi ilmuwan. Ada yang sejak kecil Allah isikan sifat al-muhaimin sangat dominan, maka anak ini senang mengurus, memelihara, menyantuni, membimbing. Ada yang Allah ciptakan manusia itu dengan Allah isikan sifat al-jamil yang dominan, maka dia akan mudah menjadi seniman. Jadi sebenarnya fitrah-fitrah Allah itu adalah bakat-bakat unik pada diri kita. Sekaligus itu menunjukkan desain Allah. Allah mendesain kita sebagai khalifah Allah wakil di muka bumi menjalankan peran-peran khusus. Itu sudah ada fitrahnya. tiap orang. Maka seorang psikiater Viktor Frankl pun mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang sudah memiliki panggilan batin di dalam hidupnya. Dan panggilan batin itu yang akan mendorong orang untuk melakukan peran tertentu. Peran setiap orang unik. Peran setiap orang itu unik. Dalam ayat Quran pun dikatakan, "Tsumma amsya'nahu khalqan akhar." Kemudian kami bangkitkan dia menjadi makhluk yang lain dari yang lain. Maka setiap pribadi dilahirkan unik, punya peran yang unik, peran sendiri, peran khas. Tiap orang punya fitrah sendiri. Dan karena itu setiap orang jangan ragu menjalankan perannya, menjalani perannya masing-masing. Hmm. Belakangan pun Psikolog Howard Gardner pun mengatakan kecerdasan itu macam-macam. Ada orang cerdas bahasanya, cerdas logikanya, ini sebagian saja. Kalau dalam psikologi Islam, bukan hanya 8 kecerdasan itu, 99 asmaul husna. Yaitu 99 jenis kecerdasan. Lalu kalau begitu, apa yang disebut sukses? Yang disebut sukses ketika pertama seseorang itu tahu betul dirinya, dan fitrah yang ada di dalam dirinya. Dia tahu betul Allah mendesain dia untuk jadi apa. Ini. Maka dalam teori-teori kepemimpinan, pelatihan-pelatihan pengembangan diri yang paling penting bagi setiap orang adalah understanding self, mengenali betul dirinya. Dalam kuliah-kuliah tauhid pun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Kenali dulu dirimu. Apa fitrah Allah yang paling dominan pada dirimu? Apa desain Allah, rencana Tuhan yang paling kuat pada dirimu? Sebenarnya Allah menginginkan apa, mempersiapkan apa-apa di dalam dirimu. Dan Allah menginginkan kamu menjalankan peran sebagai apa. Kenali dulu. Fokus di situ. Kemudian kembangkan, kembangkan. Nah, kalau sudah dikembangkan semaksimal mungkin, maka berkaryalah, berkarya, tebarkan manfaat, berkontribusi, berbagi manfaat pada orang banyak. Itulah kesuksesan. Banyak orang tidak sukses karena dia mengingkari fitrahnya. Allah desain dia untuk menjadi seniman. Allah, dia lebih memilih karena ikut-ikutan orang tuanya lawyer, dia ikut. Jadi belajar di kuliah di sekolah hukum. Akhirnya jadi lawyer nggak sukses, seniman juga nggak jadi. Allah sudah mendesain pada dirinya untuk menjadi seorang pendidik, seorang pelatih, seorang guru. Dia lebih menginginkan seperti yang banyak orang lain lakukan. Maka dia kemudian ikut masuk dalam jalur politik. Akhirnya nggak sukses juga di bidang politik. Kenali diri, apa fitrah Allah, desain Allah untuk kita. Dan kemudian kembangkan dan hasilkanlah karya yang bermanfaat buat orang banyak di situ. Nah, prosesnya dari fitrah, sifat-sifat asli dari Allah yang ada pada diri kita, untuk bisa menjadi akhlak, menjadi perilaku yang nyata, itu lewat proses yang namanya takdir. Takdir ingat saja istilah adab. Jadi takdir itu pemberadaban, pemberadaban. Sebenarnya bukan tarbiyah. Kalau tarbiyah itu berasal dari kata roba, memelihara, membesarkan dalam arti fisik lahiriah. Nyirami, memberikan pupuk. Nah, itu namanya tarbiyah. Memberi makan, menggendongnya, membimbingnya berjalan. Itu tarbiyah, lebih secara fisik. Tapi kalau secara rohani ya, itu namanya takdi. Maka terkenallah hadis Nabi. Adabani Rabbi ta'ahsana ta'dibi Tuhan sedang memberadabkan aku. Tuhanku memberadabkan aku. Dan dia menyempurnakan adabku. Dia menyempurnakan pemberadaban yang terjadi pada diriku. Jadi bukan tarbiyah. Tarbiyah itu lebih pada fisik lahiriah. Tapi kerohaniahan, pengembangan fitrah menjadi ahlak itu namanya proses takdi pemberadaban. Itu. Nah, siapa yang melakukan takdir terhadap Rasulullah Allah Allah melakukan takdir terhadap Rasulullah fisik lahiriah Rasulullah diperbiah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah Muhammad kecil ketika baru lahir dididik oleh Halimatus Sa'diyah diperbiah dikembangkan dibawa ke daerah pegunungan disusui oleh Halimatus Sa'diyah diberi makan Kemudian dikembalikan kepada Aminah. Tak kemudian Aminah wafat. Maka yang memeliharanya adalah pamannya Abu Talib. Dan kemudian nanti pamannya pun uh, wafat dan dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, itu. Jadi yang mentarbiah manusia, tetapi yang melakukan takdir Allah langsung. Dan nanti Rasulullah melakukan takdir pemberadaban terhadap para sahabat Rasul. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, siapa yang mentakdir kita? yang mentarbiah kita orang tua kita. Maka kita berdoa, Rabbik firli wali walidayya ah, kama rabbayani rabbayani mentarbiah aku, memberiku makan. Tapi yang mentakdir siapa? Rasulullah ditakdir oleh Allah. Ah. Ini sekalian. Maka sekarang kita masuk siapa yang mentakdir kita kita ingat dulu peran Rasulullah SAW surat Al-Baqarah ayat 151. Tiap-tiap Rasul, terutama Rasul terakhir Muhammad SAW, diutus membawa tiga tugas. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana telah kami utus ke tengah-tengah kalian seorang Rasul dari jenismu juga. Tugasnya apa? Yatlu alaikum ayatina berasal dari kata tala yaklu tilawah membacakan padamu ayat-ayat kami wa yuzakkikum zakka yuzakki tazkiyah melakukan tazkiyah jadi rasul bukan hanya melakukan pembacaan memperkenalkan ini ayat-ayat Allah dan meyakinkan orang lain tapi tugas rasul juga melakukan tazkiyah mensucikan mensucikan bukan badan umat para rasul bisa mandi sendiri pakai sabun sendiri mensucikan badan tapi mensucikan roh <laughs> ini tugas rasul mensucikan roh sendiri manusia yang hakiki tiap rohannya yang ketiga allama yu'allimu ta'liman tugas yang ketiga ta'lim ta'lim apa? alkitab wal hikmah ketentuan-ketentuan hukum dan manfaat-manfaat hukum wa yu'allimukum dan mentaklim juga ma lam takunu ta'lamun apa-apa yang kamu tak akan mengetahuinya kecuali rasul yang mentaklimnya karena ini sifatnya ghaib ini sifatnya laduni Allah berikan hanya melalui rasul dan kamu tidak bisa mengetahuinya dengan cara apapun kecuali rasul ajarkan tugas rasul itu tiga. Hmm. ini kita lewati Jadi tugas Rasul saya sebut triple T, 3T. Melakukan tilawah, melakukan tazkiyah, dan melakukan taklim. Surat Al-Baqarah 151. Mengapa Rasul mampu melakukan program triple T, 3T? Karena Rasul sudah di, dikenakan, dilatihkan 3T oleh Allah melalui Jibril. Jibril sudah melakukan tilawah kepada Rasul, membacakan ayat-ayat. Jibril sudah melakukan tazkiyah, pensucian kepada jiwa Rasul. Jibril melakukan taklim secara periodik kepada Rasul. Dan Jibril itu adalah utusan Allah juga. Jadi Allah mentakdir Rasul. Maka Rasul bisa melakukan tugas triple karena beliau sudah menjalani program Triple T lebih dulu. Apa yang Rasul perbuat bukanlah sesuatu yang Rasul bikin sendiri. Apa yang Rasul ajarkan bukanlah produk Rasul. Yang Rasul perbuat adalah hasil bimbingan dan perintah Allah. Yang Rasul ajarkan apa yang dari Allah. Bahwa seorang Rasul mampu melakukan tilawah tazkiyah taklim karena memang Allah melalui Jibril sudah melakukan tilawah, tazkiyah dan taklim. Rasul punya kemampuan menjalankan program triple T. Takdir pemberadaban para para sahabat. Tapi jangan lupa para sahabat ini kan manusia biasa. Sebagai manusia biasa ada saja yang malas. Maka tidak tuntas program triple T-nya. Tidak tuntas menjalani takdir dari Rasul. Mereka mengalami tarbiyah, makan, minum, lahiriahnya, tapi ruhnya tidak tuntas menjalani program takdi. Tapi ada sebagian sahabat Nabi yang sukses, digembleng oleh Rasul, disucikan rohnya dengan mengikuti perintah-perintah Rasul untuk melakukan latihan-latihan rohaniah tertentu. Sehingga rohnya itu para sahabat Nabi kepribadiannya, akhlaknya mencapai makom, mencapai derajat yang sangat tinggi, dekat dengan derajat para nabi. Mereka tidak akan pernah menjadi nabi. Sebab Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, la nabi ya ba'dah. Ketika mereka digembleng oleh seorang rasul yang insan kamil, manusia sempurna, derajat para sahabat ini mencapai derajat yang sangat tinggi, sangat dekat dengan derajat kenabian. Mereka bukan nabi, Siapa Itu yang dalam surat Al-An-Nisa ayat 69 dikatakan. Itulah mereka yang disebut minan uh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada Jadi ada orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul. Siapa orang-orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Minan nabiyyin, para nabi, oh itu udah pastilah. Para nabi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wasiddiqin, para siddiqin, Wasyuhada, ya kalau mati rohnya nanti dekat dengan Allah. Nah, tapi kan jadi syuhada mati dulu. Nah, bagaimana orang-orang yang dekat dengan Rasul tapi belum mati? As-salihin, siddiqin, salihin. Nah, ini. Mereka itulah orang-orang yang sempurna akhlaknya. Maka ketika Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj, kelak nanti Rasul turun Rasul mengatakan, aku mendengar suara uh, apa bakiak, suara terompah Bilal di surga sana. Rasul sudah wafat, Bilal masih hidup. Jadi ketika Nabi berkata begitu, Bilal masih di dunia. Tapi Rasul sudah mendengar suara terompahnya di sana. Inilah orang-orang yang tubuhnya di muka bumi, tetapi ruhnya sudah tersambung ke alam sana. Itu. Sudah mencapai tingkat kesucian sangat tinggi. Ini para sidikin. Ini para saliki. Kalau suhada, ya sudah jelas. Tubuhnya mati. Ini orang-orang yang tubuhnya tidak mati. Tetapi rohnya sudah berada di arah sana. Di tempat yang mulia. Para sidikin. Para saliki. Itulah yang dalam bangsa lain juga disebut para Allah, para wali Allah, Para sahabat Nabi yang derajat kesucian ruhnya mendekati ruh para Nabi. Ini sahabat Nabi yang di mata Allah, wali, wali Allah. Yang nanti setelah Rasul Muhammad SAW wafat, mereka lah menjadi warisan. Warisan dari Nabi untuk kita. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu warisan dari Nabi untuk kita. Kita seringkali cuma tahu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat yang ditinggalkan cuma dua, Kitabullah dan Sunnah Rasul. Cuma itu yang kita tahu. Padahal ada yang lain. Siapa warisan para Nabi? Ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama-ulama yang sudah dikembleng sedemikian rupa oleh Nabi. Itulah para sahabat Nabi yang mencapai derajat waliullah. Kita kan fokusnya cuma ke satu hadis saja. Taraktu fikum amroin ketinggalkan pada kalian dua hal. Sepanjang kalian berpegang pada Allah tidak akan sesat. Kita bawa sunnah Nabi, maka kita menganggap setelah Nabi tidak ada. Yang ada cuma Quran dan hadis. Quran hadis itu statik. Quran dan hadis itu pasif. Quran dan hadis itu uh, uh, teoritis. Jangan lupa ada yang Rasul tinggalkan, yang Rasul wariskan lain sebagaimana Allah untuk membimbing manusia diturunkan Quran yang sifatnya teoritis diturunkan pula Rasul Rasul untuk menjadi role model menjadi uswah jadi Allah menginginkan hai manusia hiduplah sesuai dengan standar Quran nih standar Quran Quran standarnya bagaimana contohnya lagi ini Rasul Rasul itu hidup dinamik nah setelah Rasul wafat yang ditinggalkan oleh Rasul Quran dan sunat Rasul. tadi itu pun statik. Tapi jangan lupa sebelum Rasul wafat, Rasul sudah menyiapkan kader. Siapa itu? Itulah warasatul anbiya, warisan para nabi. Dan siapa warisan para nabi? Itulah para wali Allah dari golongan sahabat. Nah, kenapa mereka para sahabat ini ada yang di mata Allah mencapai derajat dekat dengan Rasul, karena mereka dibimbing oleh Rasul. Kita tahunya Nabi wafat, warisannya cuma dua, Quran hadis, Quran hadis. Ya, karena kita cuma melihat sepotong satu hadis itu saja. Ada hadis lain menjelaskan bahwa ada yang ditinggalkan warisan Nabi yang lain, yaitu para aulia, para wali Allah, para sahabat Nabi yang dikembleng sehingga menjadi sedikit, sehingga menjadi salihin. Yang Rasul pun menjelaskan betapa setelah beliau tidak ada kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Mereka lah yang menjadi role model, menjadi uswah bagi kita. Nah, nanti para aulia Allah dari golongan sahabat ini mendidik generasi berikutnya, melakukan takdir pada generasi berikutnya. Itulah generasi tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Dan tidak semua generasi tabi'in ini berdisiplin menjalani bimbingan dari para sahabat. Tidak semuanya rajin dan sabar. atau saja generasi tabi'in yang sibuk dengan urusan dagang sana kemari. Tapi ada generasi tabi'in yang berdisiplin mengikuti bimbingan para sahabat kelas utama. Dan mereka mencapai derajat di mata Allah. Mereka pun mencapai derajat aulia Allah. Wali-wali Allah. Yang nanti setelah aulia Allah dari golongan sahabat ini wafat mereka lah menjadi pewaris Nabi, menjadi warisan Nabi berikutnya. Mereka lah menjadi uswah berikutnya. Ada Quran hadis yang sifatnya statik, teoritis. Tapi ada wali Allah yang sifatnya dinamik. Nah, dan itu adalah model, itu adalah contoh. Begitu seterusnya sampai generasi-generasi berikutnya. Sekarang ini pun jangan katakan para aulia Allah itu tidak ada. Tetap ada dan mereka memiliki kemampuan tilawah mereka memiliki kemampuan tasbih, mereka memiliki kemampuan taklim kenapa mereka mampu memiliki kemampuan itu karena mereka terbimbing secara musalsal musalsal itu artinya bersilsilah berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan itu jadi ini peran aulia Allah peran orang-orang yang sebenarnya di mata Allah masuk kategori siddiqin dan salihin ini yang terabaikan. Kita menganggap Quran hadis saja langsung kita akses Quran hadis. Sebenarnya ada contoh itu. Demikian. Maka siapa yang mentilawah kita? Para qori. Siapa yang mentazkiyah kita, mentakdir kita, siapa yang mentaklim kita? Carilah ulama-ulama yang warisan Nabi itu mereka para waliullah yang punya kemampuan takdir seperti yang Rasul lakukan dan mereka memang terbimbing jelas silsilahnya jelas otoritasnya jelas keterkaitannya Maksud sekalian surat An-Nisa ayat 59 Wahai orang-orang yang telah mengimani ya ayyuhallazina amanu Allah taati olehmu Allah Wa atiur rasul ta'ati rasul wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian. Uli artinya yang memiliki, yang menguasai. Berasal kata wala yang memiliki, yang menguasai. Al amri bisa bermakna urusan. yang Jamaknya umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Pada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tapi amr, amri juga punya makna kedua, Berasal dari kata amaro memerintah, amara ya'muru. Maka amr artinya daya perintah. Daya perintah, kekuasaan, otoritas, kewenangan. Jadi ulil amri orang-orang yang menguasai persoalan dan karenanya punya kewenangan. Taati Allah, taati Rasulullah, taati orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan. Sebenarnya siapa ulil amri itu? Setelah Rasulullah tidak ada, ulul amri itu adalah warisan para nabi. Itulah para sahabat-sahabat nabi yang sudah dikomplain khusus. Itulah para aulia Allah dari para sahabat nabi. Bahkan sahabat nabi ini sudah para mati. Para sahabat nabi sudah menyiapkan kader berikutnya. Sudah disiapkan kader berikutnya, kader berikutnya, kader berikutnya. Itu. Begitu juga Ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, negeri yang jauh di selatan, bima takdi. Dengan apa apakah akan membuat keputusan nanti? Dengan kitab Allah. Fa'illam yakun fi kitabillah. Kalau tidak ada di kitab Allah bagaimana? Aku bikin keputusan berdasarkan sunnah Rasul. Fa'illam yakun fi sunnah Rasulullah. Kalau enggak ada di sunnah Rasul bagaimana? Ajtahidu ra'i. Akan ku ikhtihadkan. akan kupekerjakan semaksimal mungkin ra'yuku dan jawaban Mu'az bahwa hidup itu mengikuti kitabullah sunnah rasul dan istihad ra'yu dibenarkan oleh rasul hadisnya sahih kenapa Mu'az bisa beristihad karena Mu'az sudah dididik tazkiyah tilawah dan taklim oleh rasul istihadnya gak akan ngawur karena Mu'az adalah salah satu sahabat yang khusus tadi dia adalah warisan Nabi sehingga ketika Nabi tidak bisa berdakwah di Yaman Mu'az diutus berdakwah kau di sana karena engkau adalah warisan Nabi dan engkau sudah digembreng tilawah, tazkiah dan taklim lakukanlah kepemimpinanmu di sana ikuti kita Allah Sunnah Rasul kalau tidak lakukan sendiri ikhtihad jadi menurut Quran taati Allah taati Rasulullah taati ulil amri orang-orang yang menguasai persoalan dan kami punya kewenangan. Menurut hadis, taati kitabullah, taati sunnah rasul, taati lakukan proses istihad. Taat Allah, ikuti kitabullah. Taat rasul, ikuti sunnah rasul. Rasulnya tidak ada, ikuti ulul amri. Ulul amri itu apa? Mereka punya kemampuan melakukan istihad. Kenapa mereka punya kemampuan melakukan istihad? setelah Rasul wafat karena mereka dibina, digembleng langsung oleh Rasul. Inilah para aulia Allah. Para siddiqin, para salikin, ikuti pendapat-pendapat mereka. Ini yang menurut Quran dan hadis. Tapi juga banyak ustaz-ustaz muda sekarang ini, termasuk saya dulu mengatakan menjadi muslim yang tafah cukup taat Quran hadis saja. Maka terhadap yang ketiga kita abaikan tanpa disadari dengan mengatakan menjadi muslim yang tanpa ikuti kitabullah sunnah Nabi saja, maka orang menjadi terlalu gegabah, sembrono mengabaikan pihak yang ketiga itu. Sesungguhnya ada warasatul anbiya, warisan Nabi. Sesungguhnya masih ada uswah-uswah yang digembleng dan mereka kan pantas melakukan ijma. Mereka pantas mengembangkan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang bersifat mazhab dan mereka bersilsilah bersambung. Tapi kita katakan nggak perlu itu. Itu. Karena pegangan kita cuma satu hadis di Imam di muatan Imam Malik saja. Taraktu tufikum, kutinggalkan pada kalian amrain dua hal. Kalian tidak akan sesat sepanjang berpegang pada dua hal. Kita Allah sunnah Nabi, kita Allah sunnah Nabi. Cuma di sini saja pegangan kita bolak-balik. Padahal hadis banyak, Hadis yang berawal taraktu fikum, taraktu fikum bukan satu ini. Ada tiga hadis lain yang berbunyi taraktu fikum. Kutinggalkan pada kalian. Yang kalian berpegang padanya kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kita membawa etrati ahlul baiti. Dan anak cucu ahlul baitku. Tiga hadis seperti ini. Dan juga taraktu fikum kutinggalkan pada kalian asat lain. dua hal yang berbobot. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahlul baiti. Kitab Allah dan anak cucu ahlul baitku. Tapi kan begitu kita munculkan hadis di sini, sebagian langsung ambil ancang-ancang. Nah, nah, nah, kita mau digiring ke Syiah nih, ahlul bait. Tidak, saya bukan Syiah dan tidak akan menggiring Anda menjadi Syi'i. Tapi ini kan hadis, perintah Nabi, tidak bisa kita ingkari. Mencintai ahlul bait bukan berarti menjadi Syiah itu. Tidak usah khawatir bakal jadi syiah. Tapi saya ingin, ingin menunjukkan bahwa yang namanya hadis tarok tukikum bukan hanya kitabullah dan sunnah nabi. Bukan cuma ini. Kenapa bolak-balik ngaji cuma hadis ini saja? Tarok tukikum orang kitabullah sunnah nabi. Padahal jelas-jelas Qurannya sebut tiga, hadisnya sebut tiga. Kita pegang cuma satu hadis ini saja. Sementara hadis yang seperti lain pun banyak. Ada ah, ahlul baik. Ah, maka kembalilah. Ikuti Allah, Rasul dan ulul amri. Siapa itu ulul amri? Orang-orang yang menguasai persoalan dan kami punya kewenangan. Kenapa mereka harus kita ikuti? Karena mereka dikembleng langsung oleh Rasulullah, ditakdik oleh Rasul. Apa kemampuan mereka? Mereka selain punya kemampuan melakukan istihad dan ijma. Siapa mereka? Siapa saja di antara mereka? Termasuk salah satu unsurnya ahlul bait, keluarga Nabi. Nah, jadi posisi ahlul bait hanya salah satu unsur, bukan berarti satu-satunya. Dan tidak perlu menjadi syiah. Tapi juga tidak harus anti kepada ahlul bait. Ini. Tapi kalau berbayang ke sini, ini jadi pengabaian, kita mengabaikan. Ketika kita mengabaikan, maka kita seakan-akan bisa langsung ke Quran ke hadis seakan-akan bisa langsung ke Quran ke hadis inilah banyak ustaz-ustaz muda yang ceroboh merasa bisa langsung ke Quran ke hadis mengabaikan pendapat bimbingan dan ijma para ulama-ulama senior mereka merasa langsung bisa Quran hadis tiba-tiba justru memunculkan fatwa-fatwa yang keluar dari konteks kenapa keluar dari konteks Karena langsung ayat begini jebret, hadis begini jebret. Dia tidak memahami ketika suatu ayat diturunkan, suatu hadis diturunkan, ada asbabun nuzul, ada asbabun wurud. Ada penjelasan latar belakangnya. Kenapa dia tidak paham asbabun nuzul, asbabun wurud? Karena memang enggak belajar ilmu tafsir. Kenapa enggak belajar ilmu tafsir? Karena menurut dia enggak perlu ilmu-ilmu tafsir. Nahu sarf balaghah itu enggak perlu. Karena menjadi muslim kafah cukup Quran dan hadis saja. terlalu menyederhanakan masalah sehingga terjadi oversimplifikasi sesuatu yang terlalu berlebihan disederhanakan lari lari dari realitas ini ayat ini hadis langsung jepret dia nggak paham apa gaya tafsir pada ayat itu Hikmat tafsir. kenapa dia tidak paham karena dia nggak belajar usul fikih kenapa dia nggak belajar usul fikih karena memang fikih itu nggak perlu yang perlu cukup Quran hadis saja ini maksudnya mau melakukan pemurnian, tapi yang terjadi justru penyederhanaan yang berlebihan. Itu oversimplification yang justru malah menyebabkan lari dari masalah. Maka muncul fatwa-fatwa aneh ini. Banyak fatwa-fatwa aneh dari ustadz-ustadz muda. Karena mereka merasa langsung Quran, hadis, Quran, hadis mengabaikan ulama-ulama senior. Mengabaikan ulama-ulama yang jelas ibadahnya, yang jelas tergembleng oleh ulama sebelumnya, oleh ulama sebelumnya, oleh ulama sebelumnya. Mengabaikan ulama-ulama yang musalsal. Terlalu terlalu arogan itu. Jadi sudah begitu merasa paling puritan lagi, merasa paling islami, paling murni. Lalu menganggap segala sesuatu yang tidak sama dengan dia otomatis tidak murni. Terlalu cepat dan akibatnya terjebak pada dakwah-dakwah yang sifatnya sempit dan kehilangan hikmah. Demikian. Barangkali juga karena terlalu cepat jadi ustadznya. <laughs> Itu. Ketika ditanya ustadz lulusan eh, pesantren mana? Pesantren kilat waktu rohis SMA dulu. Repot nah ini. Demikian. Jadi sudah pukul satu lewat kembali dari Allah sudah berikan fitrah pada diri kita fitrah dikembangkan menjadi akhlak. Proses mengembangkan fitrah menjadi akhlak namanya takdid. Dan siapa yang melakukan takdid itu? Rasul ditakdid oleh Allah. Sahabat ditakdid oleh Rasul. Sedangkan kita siapa yang mentakdidnya? Carilah ulama-ulama para aulia Allah yang sudah dibimbing oleh Allah. Carilah manusia-manusia yang di mata Allah dia wali Allah dan dialah warisan nanti. Dan dia menjadi begitu tidak dengan otodidak, tidak dengan sendirinya. Dia menjadi begitu karena dibimbing musawasal. Jadikan dia sebagai mursyidmu, pembimbingmu. Jadikan dia sebagai murabbimu, pendidikmu. Jadikan dia sebagai imammu, pemimpinmu. Jadikan dia sebagai syekhmu, seniormu. Whatever, terserahlah kau mau sebut apa dia apakah dia mursyid, murabi, imam, syekh, pembimbing, apapun istilah terserah, tapi carilah dia yang waliullah warasatul anbiya. Di mata Allah dia waliullah dan dialah warisan para nabi karena dia tergembleng terbimbing secara musalsal. Tidak sembarang orang kita ikuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.